Manhaj Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam menetapkan akidah. Kita masuk kepada pembahasan Al-Faslu Thani, fasal yang kedua, yaitu ziyadatul iman wa nuqsanuhu. Bertambahnya iman dan berkurangnya. Karena ya akhi, merupakan uh, iman haj ahli sunnati wal jamaah. Dan ini merupakan keyakinan ahli sunnati wal jamaah. An-imana yazidu wa yanqus bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Dan ini adalah dengan kesepakatan para sahabat, para tabi'in, dan para ulama setelahnya. Berkata Al-Baghawi, Ittafaqatis sahabah wa tabi'una faman ba'dahu min ulama'i sunnati qalu, Innal imana qawlun wa amalun wa aqidatun, yazidu bil ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. على ما نطق به القرآن في الزيادة وجاء في الحديث بالنقصان في وصف النساء Berkata Al-Baghawi, para sahabat dan para tabi'in dan ulama-ulama setelahnya bersepakat. Mereka berkata sesungguhnya iman itu perkataan dan amal, serta keyakinan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan, sesuai dengan yang diucapkan oleh Al-Quran, mengenai tambahan ya bertambahnya iman dan disebutkan dalam hadis mengenai berkurangnya iman tentang ya pensifatan para wanita. Dan ini ya sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Baghawi adalah keyakinan seluruh sahabat tabi'in, tabi'un tabi'in dan ulama-ulama sunnah setelahnya. Kalau kita perhatikan perkataan-perkataan para sahabat atau para tabi'in, kita dapati menunjukkan kepada hal itu. Seperti misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Ya halum nazdadu imanan fayadhkuruna Allah azza wa jal." Ayo kita menambah iman kita. Ya mereka pun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Ibnu Abbas Abu Hurairah berkata, "Al-imanu yazdadu wa yanqus." Iman itu bertambah dan berkurang. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitabnya, dalam sahihnya membawakan bab kata beliau babu ziyadatul ibya ziyadatul iman wa nuqsanihi. <clears throat> bab bertambahnya iman dan berkurang Wa qaulullah ta'ala dan firman Allah wazidnahum huda dan kami tambahkan mereka ya petunjuk wa izdadalladzina amanu imana dan bertambahlah orang-orang yang beriman itu keimanannya. Allah juga berfirman fala takhshawhum wakhshawni al-yawma wakhshawni Ya al-yawma akmaltu lakum dinakum. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku pada hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu. Fa'idha taroka syai'an minal kamal fahuwa naqis. Apabila ditinggalkan sedikit saja dari ya kurang dari kesempurnaan maka ia berkurang. Ini ya pendalilan atau dalil-dalil yang dibawakan oleh Imam Ash-Syafi'i rahimahullah ya untuk menyatakan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Dan ini juga yang dinyatakan oleh Hafidh Ibnu Abdul Bar Beliau berkata ajma'a ahlul fiqh wal hadis ala anna al-imana qawlun wa 'amalun wa la 'amala illa biniyah wal imanu 'indahum yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah wat ta'atu kulluha 'indahum iman. Para ahli fikih dan para ahli hadis semua bersepakat bahwasanya iman itu perkataan dan amal dan tidak ada amal kecuali dengan niat dan iman di sisi mereka bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan dan ya bahwasanya seluruh ketaatan itu di sisi atau menurut ahlu sunnah itu termasuk dari iman. Kekuatan Islam <coughs> banyak sekali ya dalil-dalil yang menunjukkan bahwa iman itu bertambah dan berkurang Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala yang telah disebutkan yaitu surat At-Taubah ayat 124. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون Apabila diturunkan surat di antara mereka yaitu orang-orang munafikin ada yang berkata, siapa di antara kalian yang bertambah keimanannya? Adapun orang yang beriman, kata Allah, maka ia bertambah keimanannya dan mereka bergembira. Di sini Allah mengatakan mereka bertambah keimanannya. Ini menunjukkan bahwa iman bertambah. Allah juga berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 2. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا Sesungguhnya kaum mukminin itu itu orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah hati mereka menjadi takut dan apabila dibacakan ayat-ayatnya ia bertambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ya sifat orang yang beriman tatkala dibacakan kepadanya ayat-ayat Al-Quran, ia bertambah keimanannya. Berbeda dengan orang yang hatinya banyak penyakit, ya akhi. Dibacakan Al-Quran malah kepanasan. Dibacakan Al-Quran malah lari. Ya, tapi ketika dibacakan, ya, musik-musik, nyanyian-nyanyian bertambah. Ya, keimanannya yang hakikatnya ia telah bertambah borok-borok yang ada dalam hatinya itu. Kemudian ada pun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan kepada bahwasanya iman bertambah dan berkurang di antaranya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al imanu bid'un wa sab'una syu'bah a'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq Iman itu 70 lebih cabang kata Rasulullah yang paling tinggi yaitu la ilaha illallah dan yang paling rendah yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan dan malu itu ya cabang dari keimanan. Di sini Rasulullah mengatakan iman berderajat-derajat. Ada 70 lebih ya cabang. Yang paling tinggi derajatnya la ilaha illallah. Dan yang paling rendah yaitu inatatul adha anit tariq tatkala Rasulullah menyebutkan bahwa yang paling tinggi dan paling rendah itu menunjukkan bahwa iman pun bertambah dan berkurang. Di antara juga hadis ya, yang dikeluarkan oleh Muslim Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman Ya, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah ia merubah dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, maka rubah dengan lisannya. Jika ia tidak mampu, maka rubah dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Rasulullah mengatakan, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Berarti di sana ada iman yang kuat dan iman yang lemah. Ini menunjukkan bahwa iman bertambah dan berkurang. Ikhwatal Islam dan inilah yang diyakini oleh al-Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau imam ahli sunnati wal jamaah. Ya, beliau keyakinannya ya adalah merupakan keyakinan ahli sunnati wal jamaah. Telah mutawatir penukiran dari Imam Syafi'i di bahwasanya beliau mengatakan dan meyakini bahwa iman itu bertambah dan berkurang sebagaimana dikatakan Imam Al-Imam al imam as Asy-Syafi'i ya berkata wa ila madhhabis salaf yakni al-qaul bi anna al-iman qaul wa amal wa niyyah wa annahu yazid wa yanqus ذهب الإمام الشافعي ومالك وأحمد والبخاري وهؤلاء يصرحون بزيادة الإيمان ونقصانه berkata Al-Imam As-Subki ya yeah. kepada madhab salaf. Salaf yang dimaksud Imam As-Subki yaitu Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ini menunjukkan ya bahwa kata-kata salaf itu sudah dikenal di kalangan para ulama-ulama terdahulu bahkan itu adalah yang diucapkan oleh para tabi'ut tabi'in ya yang maksudnya adalah para sahabat Rasulullah dan para sahabatnya dan kepada madhab salaf Ya maksudnya yaitu bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Itu adalah pendapat Al-Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Bukhari dan seluruh ulama. Di antara ulama yang menukil pendapat bahwa Imam Syafi'i mengatakan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Di antaranya Ibn Abi Hatim. Dalam kitab <clears throat> Adabu Syafi'i. Di antaranya Al-Hafidh Al-Lalikai dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah. Di antaranya Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah. Di antaranya Al-Baihaqi dalam kitab Al-I'tiqad. Di antaranya Ibn Abdul Bar dalam kitab Al-Intiqa. Di antaranya Ibn Asakir dalam kitab Tarikh Dimashq. Di antaranya Al-Imam Ar-Razi <clears throat> ya, dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i. Di antaranya Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Tahdhibul Asma wal Lughat di antaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitab Al-Iman di antaranya Al-Imam Al zahabi ya dalam kitab Syiar A'lami Nubala di antaranya Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Aunul Ma'bud di antaranya Al-Hafidh Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari semua mereka menukil bahwasannya keyakinan Imam Syafi'i rahimahullah bahwa iman itu bertambah dan berkurang Berikut ini ya akhi ya sedikit percakapan antara Imam Syafi'i dengan muridnya. Di mana ya muridnya bertambah eh, bertanya kepada Imam Syafi'i rahimahullah mengenai atau seputar iman bertambah dan berkurang. Sebelum kita membacakan percakapan percakapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Barangkali kita bertanya-tanya apa manfaatnya ya kita meyakini iman itu bertambah dan berkurang? Jawabnya ya akhi. Bahwa keyakinan bertambah dan berkurang ini sangat berpengaruh sekali. Di mana ya akhi ketika dikatakan iman itu bertambah dan berkurang. Ini menunjukkan yang pertama bahwasannya kaum mukminin itu ya berderajat-derajat sebagaimana mereka berderajat-derajat di dalam surga Allah. Ya, di dunia pun mereka dalam keimanan berderajat-derajat. Di antara mereka ada yang sangat kuat dan ke keimanannya seperti, seperti para sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dan yang lainnya. Para sahabat pun ya, dalam keimanan kepada Allah berderajat-derajat. Ya, sehingga akhirnya tidak disamakan antara orang yang berbuat maksiat kepada Allah dengan orang yang tidak berbuat maksiat kepada Allah. Dan ini juga menunjukkan bahwa al-iman yataba'ad terbagi-bagi, bertambah dan berkurang. Di mana apabila kehilangan sebagian iman ya tidak tidak tidak menjadikan <clears throat> iman itu hilang sama sekali. Yang ketiga ya akhi, agar kita ya berbeda atau selamat dari pemikiran yang menyesatkan. Apa itu? Dua pemikiran yang masih terkenal yang menyesatkan. Yang pertama Khawarij dan yang kedua adalah Murji'ah. Orang-orang Khawarij dan Murji'ah ya. Ada persamaannya, ada perbedaannya. Persamaannya apa? Ya persamaannya bahwa Khawarij dan Murji'ah itu sama-sama meyakini bahwa iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Yang menurut orang Khawarij dan menurut orang Murji'ah bahwa iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Akan tetapi mereka ya di dalam penjabarannya berbeda. <coughs> Kalau orang Khawarij mengatakan apabila ya hilang sebagian iman maka hilang semuanya. Ya, sedangkan eh, orang-orang uh, murjiah berkata apabila ada sebagian iman maka ada semuanya. Maka per konsekuensi perkata berkataan orang khawarij apa? Mereka mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar. Menurut orang khawarij orang yang berzina kafir. Orang yang mencuri kafir. Ya. Orang yang tidak melaksanakan titah Allah ya, berupa ya kewajiban-kewajiban kafir tanpa melihat ya perincian. Sementara orang murjiah mempunyai keyakinan ya kalau ada sebagian iman ada semuanya. Menurut mereka iman itu hanya sebatas tasdik pembenaran dengan hati saja. Ya, kalau orang sudah membenarkan dengan hatinya, sudah sempurna imannya, walaupun ia berbuat maksiat sebesar apapun. Jadi kalau sebagian iman ada, sudah sempurna imannya, ada semuanya. Tidak terpengaruh oleh maksiat, tidak terpengaruh oleh ya dosa-dosa sehingga mereka menyamakan ya Abu Bakar dengan Abdullah bin Ubay bin Salul <clears throat> atau ya menyamakan orang-orang yang beriman beramal soleh dengan orang yang paling fajir di dunia ini yang penting katanya dia tasdik saja ia membenarkan saja Jelas ini adalah dua keyakinan yang menyesatkan. Ahlu sunnati wal jamaah mengatakan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Apabila hilang sebagian iman, tidak menjadikan hilang ya, yang lainnya. Akhul Islam, a'azani Allah wa Walaupun tentunya ya iman itu berderajat-derajat. Sebagaimana Rasulullah SAW telah yang memberikan kepada kita E, pemahaman bahwa iman itu 70 lebih. Ya, yang paling tinggi apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah yang paling tinggi yang itu merupakan pondasi iman. Ya, aslul iman, pokok iman. Yang orang yang kehilangan la ilaha illallah menyebabkan hilang iman dan Islamnya itu. Ya, sekarang kita ya akhi <clears throat> mendengarkan percakapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang mengenai hal ini. Di mana percakapan ini diriwayatkan Imam Al-Baihaqi dalam manaqibnya dengan sanatnya dari Abu Muhammad Az-Zubairi. Ia berkata, "Qala rajulun li Syafi'i." Ada seorang laki-laki berkata kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullah, "Ayul a'mali 'inda Allahi afdal?" Amal apa yang paling utama di sisi Allah berkata qala syafi'i al-imam syafi'i menjawab ma la yaqbalu amalan illa bih yaitu amalan yang tidak menerima amalan kecuali dengan amalan itu artinya semua amalan tidak diterima kecuali dengan itu itu yang paling utama qal wa madza orang itu berkata apa itu قال الإيمان بالله الذي لا إله إلا هو أعلى الأعمال درجة وأشرفها منزلة وأسناها حظا yaitu beriman kepada Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia dialah amalan yang paling tinggi ya paling tinggi derajatnya paling mulia kedudukannya ya dan paling tinggi keberuntungannya ini tentu ya akhi ya perkataan Al-Imam Syafi'i ini ya sangat sepadan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Abu Hurairah, "Wahai Rasulullah, amal apa yang paling afdal, yang paling utama?" Kata Rasulullah, "Imanun billah." Itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis itu sahih diriwayatkan Bukhari dan diriwayatkan Bukhari dan Ibnu Hibban. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian orang itu bertanya, "Hala tukhbiruni anil iman, qaulun wa amal atau qaulun bila amal?" Orang itu bertanya, Ya maukah engkau kabarkan kepadaku tentang iman? Apakah ia perkataan dan amalan atau perkataan saja tanpa amal? Ya. Qala Syafi'i al-imanu amalun lillah. Al-Imam Syafi'i berkata iman itu adalah amal untuk Allah wal qawlu ba'du dzalikal amal dan qaul itu sebagian dari amal tersebut dan ini ya akhi keyakinan ahlu sunnati wal jamaah bahwasanya amal bagian dari iman namun amal itu berderajat-derajat sudah sudah kita sebutkan ada yang merupakan pokok iman ada yang merupakan cabang iman ya orang-orang murjiah mengatakan bahwa iman tidak termasuk amal tidak termasuk iman katanya. Sehingga menurut mereka ya amalan apapun, ketaatan apapun tidak menambah keimanan. Dan maksiat apapun tidak mengurangi keimanan. Itu keyakinan murjiah yang sesat. Sedangkan orang-orang murjiah, eh orang-orang khawarij mengatakan bahwa amal itu syarat sahnya iman. Yang apabila kehilangan satu saja hilang semua imannya. Ahlu sunnati wal jamaah tidak demikian. Ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala memisalkan dalam Al-Quranul Karim, ya bahwasanya iman itu seperti pohon. Yang namanya pohon pasti ada pokoknya ya akhi, ada cabangnya, ada rantingnya, ada daunnya. Ya kalau engkau tebas salah satu ya cabangnya masih disebut pohon ya, tapi tidak disebut pohon yang sempurna. Demikian pula apabila seseorang kehilangan sebagian amal, ya, disebut ya mukmin masih tapi tidak disebut mukmin yang sempurna, tapi dia mukminun bi imanihi fasikun bi kabiratihi. Dia mukmin dengan imannya, tapi dia fasik dengan dosa besarnya itu. Ya. Di antara amal ada yang merupakan aslul iman, pokok keimanan. Siapa yang kehilangan akan hilang semuanya yaitu la ilaha illallah maka apabila seseorang mempersekutukan Allah ya atau dia mengatakan bahwasannya <clears throat> eh, apa namanya ya salat itu tidak wajib di mana dia juhud dan inat maka orang seperti ini pun dinyatakan oleh para ulama murtad dari agama Islam karena dia sudah menebang pohon dari asalnya. Ya. Sebagaimana insya Allah nanti kita akan bahas tentang macam-macam kufur menurut ahli sunnati wal jamaah. Kita lanjutkan. Qala rajul sif li hatta afhamuhu hatta afhamahu. Orang itu berkata, "Tolong sifatkan kepadaku supaya saya faham." Berkata Asy-Syafi'i, Inna lil imani halatin halatin wa darajatin wa tabaqatin. Faminha tamul muntahi tamamuhu والناقص البين نقصانه والراجح الزائد رجحانه Ya iman itu mempunyai beberapa keadaan, derajat-derajat dan tingkatan-tingkatan. Kata Imam Syafi'i. Di antaranya ada yang sempurna. di antaranya ada yang kurang, ya terlihat jelas kekurangannya. Di antara juga ada yang lebih, ya terlihat jelas kelebihannya. Kemudian orang itu berkata, Wa innal iman la yatim wa yang yazid. Iman itu berkambah berkurang, eh, bertambah dan berkurang dan sempurna. Imam Syafi'i menjawab, Naam, ya. Lalu ia bertanya, Wama dalilu ala dharik. Apa dalilnya? Subhanallah. Ya lihat ya orang-orang terdahulu tidak sebatas taklid saja tapi dia minta dalilnya. Apa dalilnya? Tolong berikan supaya ya kita beragama ini tidak sebatas ikut-ikutan tapi juga di atas apa? keyakinan yang jelas. Sebab ya akhi yang namanya ikut-ikutan itu tidak tidak bukan keyakinan namanya. Ngebeo itu bukan yakin. Qala Syafi'i berkata al-Imam Syafi'i Inna Allah jalla dzikruhu al iman ala jawarihi bani Adam Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan iman atas anggota badan anak Adam. Faqasamahu fiha wa farraqahu alaiha. Maka Allah membagi-baginya untuk ya anggota-anggota tubuh itu. فليس من جوارحه جارحة إلا وقد وكلت من الإيمان بغير ما وكلت به أختها بفرض من الله تعالى Tidak ada ya anggota badan kecuali telah <clears throat> ya telah diberikan apa namanya tanggung jawab iman berbeda dengan yang lainnya dari anggota tubuh itu. Faminha di antara anggota tubuh itu kata Imam Syafi'i qalbuhu hatinya. Apa tugas hati dari iman? Alladhi ya'qilu bihi wa yafham. Tugas dia yaitu ber, ber, memahami dan berakal. Ya karena ya akhi, ya tempat akal dan pemahaman adalah di hati. <coughs> ya. Wa huwa amiru badanihi alladhi la la taridul jawarih wa la tastur illa an ra'yi wa amri. <coughs> di mana hati itu adalah merupakan ya presidennya atau apa namanya pemimpinnya badan di mana dari hati itulah keluar ya pemikiran dan perintah hati itu digunakan untuk berpikir memahami ya mengenai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala wa minha ainah di antaranya kata Imam Syafi'i dua matanya allatani yanzuru bihima dengan dua mata itu ia melihat ya bagaimana ayat-ayat Allah memperhatikan wa dan dua telinganya yang tugasnya mendengar ya dengan telinganya itu ia bisa beribadah kepada Allah mendengarkan lantunan-lantunan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala wa yadahu latan yabtishu bihima dua tangannya juga ya dua kakinya demikian pula yang dia berjalan dengannya kemaluannya yang ia <clears throat> ya merupakan perrealisasian dari semuanya atau yang merupakan apa ya kemaluannya itu di mana ia mempunyai tugas untuk apa namanya ya beriman kepada Allah saat ya, dalam rangka melaksanakan amal dari iman itu ya demikian pula lisannya yang ia berbicara demikian pula kepalanya yang di situ ada wajahnya ya, ya faradu al qalbi غير ma فرض على lisan wa على السمع sam'i ما ma على العينين وفرض wa اليدين غير ما فرض ma faradu وفرض على الفرج wa ما فرض farji الوجه ma faradu wajhi kata beliau Allah mewajibkan hati ia berbeda kewajibannya dengan lisan, berbeda pula dengan pendengaran, berbeda pula dengan penglihatan, juga berbeda dengan kedua tangan dan kedua kaki, Demikian pula berbeda dengan kemaluan dan ya wajah. فأما فرض الله على القلب من الإيمان فالإقرار والمعرفة والعقد ya. maka yang Allah wajibkan kepada hati dari iman apa itu untuk menetapkan meyakini yang mengetahui <clears throat> wa waridha wa taslim demikian pula ridha serta taslim ia menyerahkan diri bi annallaha la ilaha illa huwa wahdah la syarikalah lam yattakhidh sahibatan wala walada wa anna muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh ya ia ridha ia taslim ia menyerahkan diri betul-betul ia taslim bahwasanya Allah itu tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia saja. Tidak ada sekutu bagi Allah. Allah tidak mempunyai istri, tidak punya anak. Demikian pula ia yakin bahwa Muhammad itu adalah ya hamba dan rasulnya. Wal iqraru bima ja'a min indillahi min nabiyyin au kitabin. Demikian pula menetapkan semua yang datang dari sisi Allah. Ya, berupa beriman kepada nabi, beriman kepada semua yang gaib. Fadzalika ma faradallahu 'alal qalbi wa huwa amaluhu dan itulah yang Allah wajibkan kepada hati dan itu adalah amalan hati. Ya. Ikhwatal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Al-qawlu wa ta'bir anil qalbi bima aqada wa aqrabahu faqala fi dhalik. Adapun perkataan dan ungkapan tentang hati ya dari apa yang ia yakini sebagaimana Allah berfirman qulu amanna billah katakanlah kami beriman kepada Allah fadzalika ma faradallahu 'ala lisan min al-qawli wat ta'biri 'anil qalbi wa huwa amaluhu wal fardu min al-iman itulah yang diwajibkan oleh Allah kepada lisan ya untuk apa untuk bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah untuk mengucapkan bahwa kita beriman kepada Allah dia mengungkapkan apa yang ada dalam hati kita berupa keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah tugas lisan. Wa faradallahu ala sam'i demikian Allah berikan aku eh, wajibkan kepada pendengaran apa? An an yatanazzah anil istima'i ila ma harramallah. Ya, wa an yughdhi amma nahallahu anhu supaya ia mensucikan diri dari mendengar apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Menjauhi apa yang Allah larang. Jangan mendengarkan musik ya akhi. Karena jelas tegas dia dalil-dalil yang mengharamkannya. Jangan mendengarkan gibah. Terkadang kita asyik ya. Ngedengerin gibah orang. Yang ngejelek-jelekin orang. Ya tanpa <clears throat> dia melihat hakikat dan kenyataannya. Ya akibat. Nah ini adalah merupakan penyimpangan daripada pendengaran. Faqala fi dharik Allah berfirman tentang masalah ini. Muqad nazzala alaikum fil kitabi an idha sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadithin ghairi. Dan telah diturunkan kepada kamu dalam Alkitab bahwasanya apabila kalian mendengarkan ayat-ayat Allah justru orang-orang munafik, orang-orang kafir itu kufur kepada ayat-ayat Allah, diperolok oleh mereka maka jangan kamu duduk bersama mereka kata Allah sampai mereka berbicara pada pembicaraan yang lainnya wa farada 'alal 'ainain dan Allah mewajibkan untuk dua mata apa alla yanzuru bihi alla yanzuru bihima ila ma Allah ya supaya dia, dia tidak melihat yang diharamkan oleh Allah Allah berfirman qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum Ya katakanlah kepada kaum mukminin hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Ya. Itu adalah yang diwajibkan oleh Allah kepada apa? Kepada kedua mata. Thumma akhbaru amma faradu 'alal qalbi wa sami wal-basar. Kemudian Allah mengabarkan tentang apa yang Allah wajibkan kepada hati, pendengaran dan penglihatan dalam satu ayat. Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Janganlah kamu mengikuti apa-apa yang tidak ada ilmunya padamu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah mewajibkan wa faradu 'alal farji alla yahtikahu bima harramallah. Allah mewajibkan kepada kemaluan supaya tidak melanggar keharaman-keharaman Allah. Yang nah, tidak berzina. Demikian pula Allah mewajibkan kepada dua tangan alla yabtisha bihima ila ma Allah supaya tidak digerakkan kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hanya digerakkan kepada apa yang diperintahkan oleh Allah berupa sedekah ya silaturahim, demikian pula jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah merupakan al Islam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada apa? Dua tangan. Ya, berinfak kita di jalan Allah. al Islam. Ya. Kemudian orang itu berkata, وَقَدْ araftu نُقْصَانَهُ wa kalau begitu aku sudah mengetahui kesempurnaan dan kekurangannya. Famin aina ja'at ziyadatu. Lalu mana dalilnya yang menunjukkan bahwa iman itu bertambah? Maka Imam Syafi'i menjawab, Qala Allahu Azza wa Jal, Allah berfirman, Wa idha ma unzilat suratun faminhum man yakulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Fa amma alladhina amanu, fazadathum imana wa hum yastabashirun. فأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون Apabila diturunkan surat di antara mereka ada yang berkata, siapa yang bertambah keimanannya dengan ayat diturunkannya ayat ini? Ya Allah, Allah menjawab, adapun orang yang beriman, bertambah imannya dengan diturunkannya ayat itu. Mereka bergembira. Adapun orang yang ada dalam hatinya penyakit, maka bertambah kenajisan kepada kenajisan dan mereka mati di atas kekafiran. Ya. Allah juga berfirman, "Wazidnahum huda" dan kami tambahkan mereka petunjuk. Berkata Asy-Syafi'i, "Walau kana hadzal imanu kulluhu wahidan, la nuqsana fihi la ziyadah lam yakun li ahadin fihi fadlun." Wastawan nasu wa batalat tafdil Kalaulah iman itu cuma satu, tidak berkurang dan tidak bertambah. Kalau begitu manusia pun tidak akan ada ya kelebihan apa-apa dan kalau begitu manusia semuanya sama. Ya. Walakin bitamamil iman dakhalal mu'minuna al jannah akan tetapi dengan kesempurnaan iman itulah kaum mukminin masuk ke surga. Wabizyadati fil iman tafadhalal mu'minun dan dengan tambah bertambahnya iman kaum mukminin pun juga berderajat-derajat ya dalam masalah keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ikhwatal Islam ya percakapan percakapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang menunjukkan tegas kepada uh, keyakinan Al-Imam Syafi'i bahwa iman itu bertambah dan berkurang ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan bagi hari ini dan insya Allah kita melanjutkan ya pembahasan-pembahasan berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Nah, nah demikian ikhwatal Islam sesi materi dari kajian kita dari kitab Manhaj al Imam Syafi'i fi Itsbatil Aqidah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Yahya Badrussalam Ta'ala. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab bagi Anda yang akan bertanya. Taib untuk yang pertama kami akan angkat tiga penanya dari penelpon. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi uh, Ustaz saya mau tanya ini uh, kalau kita misalnya dalam satu perjalanan itu kelelahan misalnya sholat tidur terus sholat isya bangun sudah jam empat, bagaimana kalau Ustaz itu uh, dalam alusunnah wal jamaah ya apakah saat isya kita diterima oleh Allah? Ketika kelelahan itu kita langsung tidur apa iya. sengaja ninggalin sholat? Langsung tidur, tapi Iya. Capek. Kecapean ya, kenapa nggak sholat dulu sebentar? Iya, itulah kalau udah. Iya. Uh, itulah yang, yang yang saya mau tanya. Itu apa karena kan, lupa? Uh, bukan lupa, capek. Mungkin banget, istirahat dulu. Itu, hmm. Imannya kan turun saat ini nih uh, hukumnya di mata Allah apa kita dihukum dosa besar atau jauh ya. kita saat jam 4 itu kita diterima nggak saat isya itu gitu guys. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. salam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama bahwa yang rajih dari pendapat para ulama Salat Isya itu berakhir dari di, sampai pertengahan malam. Ya, salat Isya itu waktunya berakhir sampai pertengahan malam. Namun apabila keadaannya yang telah disebutkan tadi pertanyaan, maka hendaklah dia ketika bangun jam 4 itu melaksanakan sholat isya. Ya, kewajiban dia melaksanakan ketika bangun itu adalah melaksanakan sholat isya barangkali. Ya, ketika ia capek, ia berniat untuk ia tidur sebentar kemudian ia bangun ya uh, apa sekitar jam 11 misalnya atau jam 10 supaya dia bisa agak lebih lebih kuat. Bila memang niatnya seperti itu, ya semoga ia tidak berdosa. Namun, ya kewajiban dia adalah melaksanakan sholat ketika ia bangun tersebut sebagaimana sabda Rasulullah saw Alaihi Wasallam, ya idza nama idza nama ahadukum anis salati atau idza nasiya man nasiya anis salati atau atau nama anha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa kata Rasulullah yang lupa salat atau tertidur darinya, maka hendaklah ia melaksanakannya seketika ia ingat. Tapi kalau dia sengaja tidur itu memang tidak ada niat untuk sholat. Dia tidur begitu saja, maka ia telah berbuat dosa besar. Karena ia telah sengaja untuk meninggalkan sholat dengan tidurnya tersebut ya makanya di sini berlaku hadis innamal a'malu bin niat maka kalau memang dia ya sudah lelah gitu ketika dia tidur ya niatnya memang ya malas mau, mau sholat ya bukan karena <clears throat> berbeda dengan yang pertama tadi kalau dia mem ya ketika mau tidur saking lelahnya itu ada niat nanti insya Allah saya mau istirahat sebentar karena capek kemudian saya mau bangun lagi ya sekitar jam 10 atau jam 11 sebelum waktu Isya itu selesai ya maka diperbolehkan dengan niat itu artinya dia tetap melakukan sholat jam 4 itu tapi kalau misalnya dia sengaja tidur dan tidak ada niat untuk sholat ya karena malasnya dia maka ya apakah dia wajib mengkodok ataukah dia tidak perlu mengkodok karena dengan dia sama, sama saja sengaja meninggalkan sholat begitu saja maka ini khilaf para ulama tentang masalah ini Allah a'lam. selanjutnya sudah ada Pak Ansori di Kemayoran. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Begini Ustaz. Uh, saya ada sepupu dia akan menikah dengan orang Jepang. Dalam hal ini mungkin dia termasuk dari golongan musyrikin ya. Iya. Yang laki-lakinya siapa? Yang laki-lakinya orang Jepangnya ini. Oh iya. Hmm. Katanya dia akan akan bersahadat. Hmm. Yang sayang saya karena sepupu saya menginginkan kita memberikan informasi mengenai Islam kepada dia. Iya. Tidak seperti apa yang yang kita prioritaskan untuk kita sampaikan ke dia secara seperti apa atau buku apa yang bisa kita berikan hmm. agar pemahaman itu bisa mudah dia pahami. Jazakallah. Nah. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ya akhi, haram seorang mukmin atau mukminah menikah dengan musyrikah, musyrikin atau musyrikah. Ini yang pertama. Allah berfirman, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna." Wala amatu mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu walabdu mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrikah itu. Ya. Sampai mereka beriman. Budak-budak wanita yang beriman itu lebih baik daripada wanita-wanita yang merdeka tapi musyrik. Walaupun wanita-wanita yang musyrikah itu mengagum, membuat kamu terkagum-kagum akan kecantikannya. Jangan pula kamu menikahkan ya lelaki laki musyrikin <clears throat> ya sampai mereka beriman sesungguhnya hamba saya laki-laki yang ber, yang beriman itu lebih baik daripada lelaki yang merdeka yang beriman walaupun itu yang membuat kamu terkagum-kagum akan ketampanannya. Nah, ikhwatal Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, maka wajib dia harus bersyahadat dulu apabila mau menikah. Ya adapun ya buku apa yang terbaik yang menjadi pertanyaan adalah orang Jepang itu bisa bahasa Indonesia tidak? Ya. Sehingga kita perlu untuk ngasih buku-buku bahasa Indonesia yang bagus. Cobalah ya buku kasih buku-buku tentang ya memperkenalkan Islam yang sifatnya dasar-dasar ya, seperti buku prinsip dasar Islam. Ya demikian pula buku-buku yang itu sifatnya <clears throat> mendasar supaya dia faham dulu tentang hakikat Islam. Demikian pula cari buku-buku tentang yang menyebutkan tentang keindahan Islam, bagaimana indahnya Islam. Sehingga orang itu faham betul tentang hakikat daripada agama yang hak ini. Adapun yang berbahasa Jepang ataupun berbahasa Inggris saya nggak tahu. Nah. Baik. Kemudian kita angkat pertanyaan dari Pak Ali di Ancol. Silahkan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Pak, Pak Ali. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan ini Ustaz, apa uh, kalau kami itu apa menya, eh, mengatakan kepada istri itu kami mau cerai gitu itu kan sudah jatuh cerai ya Pak. Sudah Bapak mengatakan gimana? Uh, cerai gitu. Bertanya kamu ingin cerai atau bagaimana Pak? Iya. Dijelaskan. Ya. Hmm? Uh, saya menceraikan istri oh, saya oh, gitu. Hmm, iya. Bapak tegas mengatakan saya cerai kamu gitu. Iya. hmm terus? Eh, kalau sudah talak, tapi dalam proses itu sebelum tiga bulan itu sudah saya berapa kali? Baru sekali. Mm-hmm. Ya. Uh, itu kalau mau rujuk kembali itu bagaimana caranya? Iya, saya telah saya jelaskan Pak ya. terima kasih Pak Ali. Terima kasih Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila seorang laki-laki berkata kepada istrinya, "Saya kamu cerai." Eh, eh kamu saya cerai, kebalik kamu saya cerai. Jatuh talak satu. Ya. Jatuh talak satu, maka dia wajib rujuk kalau dia mau rujuk. Ya dia kalau mau rujuk maka dia wajib rujuk sebelum tiga kali haid. Ya. Dia kalau dia mau rujuk istrinya ya dia wajib rujuk sebelum tiga kali haid. Bagaimana rujuknya? Ya bisa antum berdua-duaan dengan istri di kamar, ya bergaul dengannya ya itu sudah dianggap rujuk kalau ternyata sudah tiga kali haid selesai tidak dirujuk juga maka kalau mau rujuk harus nikah lagi dengan akad baru dan mahar baru itu disebut dengan bain sugro ya talak bain sugro maka kalau bapak misalnya <clears throat> sudah menjatuhkan kata cerai dan bapak ingin rujuk maka tidak boleh lebih dan tidak boleh melebihi tiga kali haid itu Nah. Tapi selanjutnya kita angkat pertanyaan dari pendengar yang melalui pesan singkat. Kita angkat dari Pak Abdi di Cikarang. Ustadz, ada sebagian yang berkata bahwa para tukang sihir itu telah melepaskan pakaian iman diganti dengan pakaian kekufuran. Apakah hal ini ada nafs yang sahih dan benarkah hal tersebut? Dan apakah iman tersebut tidak akan kembali untuk selama-lamanya? Demikian. Adapun sihir ya akhi karena itu termasuk ya syirik di mana orang yang tukang sihir pasti dia akan takarrub mendekatkan diri kepada para jin. Ya, dalil daripada bahwasanya tukang sihir itu kafir itu firman Allah dalam surat Al-Baqarah 102 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr." Tidaklah Sulaiman itu kafir, tapi setanlah yang kafir dia mengajarkan kepada manusia sihir. Sampai kemudian Allah berfirman, "Wa may yu'allimani min ahadin hatta yaqula ma nahnu fitnatun fala takfur." Dan tidaklah keduanya itu dua malaikat Harut dan Marut itu mengajarkan sihir kepada manusia ya sampai ia berkata dulu kepada orang yang ingin belajar sihir itu, "Ya kami ini hanyalah ujian buat kamu. Jangan kamu kafir." Allah mengatakan, "Jangan kamu kafir." Makanya ya akhi ya sihir itu termasuk yang membatalkan keislaman. Ya, sihir itu harus di apa termasuk yang membatalkan keislaman maka mereka-mereka ini harus ditegakkan hujah harus difahamkan dulu tentang hakikat sihir barangkali ia tidak tahu kalau sihir itu haram atau itu syirik ya kalau sudah ditegakkan hujah dan dia faham dan tahu bahwa itu adalah merupakan kesyirikan ya dan bahwasanya itu adalah membatalkan keislaman ya baru dihukum dia kafir murtad dari agama Islam. Maka dari itu ikhwatul Islam berhati-hati kita dari yang namanya sihir karena ini adalah perbuatan ya yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian dari Akh Eko di Jakarta, Ustadz, ada sebagian orang yang mengaku dirinya Islam tetapi menganggap kecil atau remeh atau sengaja tidak tahu, tidak tahu menahu tentang hal-hal eh, yang disyariatkan oleh Islam seperti halnya kewajiban menutup aurat, bagaimanakah e, hal atau kondisi keimanan terhadap orang-orang yang demikian? Apakah ter e, menjadi kafir keluar dari Islam atau bagaimana sih? Apabila seorang wanita misalnya tidak mau menutup aurat itu karena juhudan wa inadan yang mengingkari kewajiban menutup aurat dan dia pun juga menentang Allah dan Rasulnya <clears throat> Padahal ia tahu bahwa menutup aurat itu hukumnya wajib. Namun ia juhud, ia mengingkari kewajiban itu. Dan ia bersombong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ia menentang ya, kewajiban tersebut, maka dia kafir murtad dari agama Islam. Ya. Namun kalau ternyata ia wanita itu tidak menutup auratnya karena ya ia ittiba'an hawa, ya mengikuti hawa nafsunya. Ya, Sebetulnya dia tahu bahwa itu adalah tidak boleh, tapi dia mengikuti hawa nafsu. Ya, maka orang seperti ini tidak dikafirkan. Dia termasuk pelaku dosa besar dengan ijma ahli sunnati wal jamaah. Allahu'ala. Tapi satu lagi dari pesan singkat dari Ibnu Januar di Bekasi. Ustadz pada zaman saat ini seperti apakah eh, aktivitas dakwah orang-orang yang tidak meyakini iman itu bertambah atau berkurang? sehingga kita bisa eh, mengetahui dan menghindari atas eh, dakwah-dakwah mereka demikian <clears throat> Ikhwatul Islam a'azani Allah wa ayyakum. Eh, di antara pemahaman atau keyakinan-keyakinan yang seperti ini adalah yaitu terkadang di masyarakat kita kita mendengar ya kata-kata ya yang pentingkan hatinya. Ya. Kata-kata seperti ini adalah berbau murjiah. Ya ketika dia berkata yang penting hatinya, ya orang mau berbuat maksiat yang penting hatinya, sama saja dia sama dan persis itu memang perkataan murjiah yang mengatakan yang penting hatinya membenarkan, ya apapun ya perbuatannya yang dia lakukan itu tidak mengurangi keimanannya katanya begitu. Ya. Demikian pula orang yang <clears throat> mudah mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar Ya begitu langsung dia tanpa menegakkan hujah, tanpa ya, menghilangkan syubhat, langsung dia kafirkan. Semua orang dia kafirkan. Ini pun ya aktif aktivis dakwah yang seperti ini ya berbau khawarij. Gimana mana dia ya terkena salah satu sifat khawarij yang sangat mudah mengkafirkan manusia tanpa melihat daripada ya keadaan orang yang melakukan kekafiran itu dan tanpa melihat apakah sudah terpenuhi syarat-syarat takfir atau tidak Nah ini ikhwatul Islam azan ya Allah. Maka dari itulah yang bertanya tadi penting untuk mempelajari dulu tentang hakikat akidah al sunnah wal jamaah. Ya. Kalau kita sudah faham betul tentang hakikat akidah al-sunnah wal jamaah, Anda akan menilai mana ya jamaah yang masuk kelompok khawarij dan mana jamaah yang masuk kelompok murjiah. Ya karena keilmuan kita. Nah. Taif, selanjutnya kita angkat kembali dari penanya melalui telepon di 8236543 sudah ada Ummu Amar di Cijantung. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya mau tanya kalau orang yang mati di terlindas bus itu termasuk husnul khotimah atau bukan? Tergantung iya. dia sedang apa dan dia melakukan perbuatan apa. Hmm. Kalau memang dia ya dalam rangka di jalan Allah misalnya dia sedang pergi nuntut ilmu, iya. ketabrak yeah. mobil, hmm. insya Allah dia husnul khatimah. Tapi kalau dia sedang berjalan menuju ya pelacuran, ya, niatnya dia pengen berzina, ternyata di tengah jalan ditabrak, itu suul khatimah. Nah. Tapi selanjutnya ada Umu Albani di Cibarusah, silakan Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gini Ustaz ya, teman saya kan uh, masih merokok gitu walaupun tahu hukumnya haram. Terus sambil merokok dia berkata kepada kami itu gini dia bilang kalau kamu berani melarang saya merokok Berani tidak kamu melarang pabrik rokok itu ditutup itu katanya iya, hmm. nah, jadi eh, saya nggak bisa membalas perkataan dia itu uh, bagaimana caranya itu saja Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iya, orang seperti ini harus sedikit demi sedikit kita berikan nasihat. Bahwa yang pertama, keharaman apa sesuatu yang diharamkan oleh Allah tidak melihat dari pabriknya ada apa enggak. Barangkali kalau misalnya kita ya melarang orang yang berarak eh, meminum arak, dia akan menjawab kalau begitu ya kamu berani enggak menutup ya semua perusahaan-perusahaan arak itu di dunia ini? Susah. Yang penting bagi kita adalah diri kita sendiri, Ya kalau misalnya kita ngerokok dan jelas tahu itu hukum hakar haramnya rokok dan kita tidak mau meninggalkan rokok sampai pabriknya ditutup, ya subhanallah. Ini sebuah keajaiban dunia. ya bukankah Allah berfirman ku anfusakum wa ahlikum nara? Pelihara dirimu dan keluargamu itu yang paling paling penting diri kita sendiri dulu. Memang terkadang banyak syubhat mengenai rokok, banyaknya ya para ajengan-ajengan yang dianggap kiai yang begitu sangat ya masya Allah fansnya rokok ya kemana-mana ngebul sehingga akhirnya para muridnya dan orang-orang berhujah tuh lihat ya dia saja ngerokok dan yang lainnya akibat daripada terkadang itibaul hawa ngikutin hawa nafsu sudah asik merokok ya tatkala telah sampai dalil-dalil yang tegas dia tolak dia katakan itu cuma makruh aja kok ya padahal orang yang memahami dalil dan dia fakih tentang dalil tersebut dia pasti akan yakin akan haramnya rokok. Iya, Yang jelas kita dakwahi dia terus sampai dia mendapatkan hidayah itu lebih bagus. Yang paling penting adalah dakwah dulu dulu dia tentang masalah akidah. Barangkali karena akidahnya yang belum kuat. Ya. Kenalkan dia kepada Allah, kenalkan dia kepada Islam, kenalkan dia terhadap kepada Rasulullah. Sehingga apabila akidah dia kuat, kokoh, paham, saya yakin kalau sudah seperti itu mudah sekali untuk menerima kebenaran. Makanya Aisyah radhiyallahu anha berkata adalah ayat yang pertama kali turun ya adalah tentang surga dan neraka. Kalaulah ayat yang pertama kali turun itu kata Aisyah tentang ya larangan zina, tentu kami tidak akan meninggalkan zina selama-lamanya. Kalaulah ayat itu yang pertama kali turun tentang larangan mencuri, kami tidak akan meninggalkan mencuri selama-lamanya. Kenapa? Karena ya keimanan atau akidah itu belum kokoh menancap di hati manusia. Taib. Selanjutnya ada Ibu Lia di Jakarta yang sudah menunggu. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Ustaz, ini Ustaz, uh, saya kan udah mencoba bertakwa sama Allah, baik yang wajib dan sunnah. Tapi kenapa ya di hati saya tuh belum ada kayak keimanan, Ustaz? Gimana ya, Ustaz, cara menumbuhkan keimanan itu, Ustaz? Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak cara untuk menumbuhkan keimanan. Di antaranya ya, yang tadi doa dan zikir kepada Allah, banyak-banyak beramal soleh, tahajud dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya yaitu duduk di majelis ta'lim, di majelis ilmu kita bertemu dengan orang-orang solehin. Yang melihat bagaimana orang-orang soleh itu Masya Allah ya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga juga kita ya melihat bagaimana sejarah-sejarah para ulama yang masya Allah ya, keimanan mereka yang luar biasa. Yang ketiga juga kita menjauhkan ya, teman-teman ya, yang su yang buruk dan menjauhi maksiat-maksiat. Sebab maksiat itu terkadang ya menjadikan hati kita ini berat dalam ketaatan. Ya. Nah ini insya Allah ya dengan disertai dengan keikhlasan dan mutabaatul Rasul mengikuti sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam Mudah-mudahan ya Allah memberikan kepada kita semuanya tambahan keimanan nah. dan kita ini diberikan terus istiqomah di atas apa iman yang ini iman yang lurus ini sampai mati kita. Nah. Demikian untuk Ibu Lia, semoga bermanfaat. Kita angkat eh, kembali dari pesan singkat yang berikutnya dari Ah Freddy di Darmaga Bogor. Ustadz bagaimanakah kiat-kiat agar ketika iman kita turun tidak terlalu parah turunnya dan agar iman kita senantiasa stabil? Jazakallah khairan. Ikhwatul Islam a'azani Allah wa iyakum. Yang harus kita fahami bahwa bertambah dan berkurang iman itu pasti dirasakan oleh setiap kita. Setiap kita pasti suatu ketika akan terus bertambah dan terkadang berkurang Cuma bagaimana caranya supaya kita ya ketika turun itu tidak betul-betul drastis turun. Inilah ya yang pertama. Jauhi dua perkara yang ya dilarang oleh Islam. Yang pertama itu gulu berlebih-lebihan dalam melaksanakan suatu ibadah. Dalam artian gulu di sini yaitu melebihi yang dibatasi oleh syariat. Karena orang yang gulu biasanya kalau futurnya itu parah yang kedua itu sikap melecehkan, karena sikap melecehkan ini pun akan merusak ya seorang hamba. Yang kedua yaitu hendaknya dia terus menuntut ilmu dan mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul kita yang mulia bersabda, Inna kulli amalin syirah, kulli syiratin fatrah, faman kanat fatratuhu fatratuhu ila sunnah faqad ihtada, faman kanat fatratuhu ila ghori dhalik faqad halak. Sesungguhnya setiap amal, setiap perbuatan ada masa-masa semangat. Dan setiap masa semangat itu ada masa turunnya, fit futur. Maka siapa yang futurnya kepada sunnah lagi, maka ia telah selamat. Dan siapa yang futurnya kepada selain sunnah, maka ia telah binasa, kata Rasulullah SAW. Sehingga dengan keilmuan ia tahu, ya, barangkali di suatu amal kita semangat, Terkadang kita lagi semangat-semangatnya ngaji. Iya. Tapi suatu ketika kita futur. Maka pada waktu itu futur ini harus di manage, Ya harus dilawan. Jangan dibiarkan. Mujahadah. Hadas. Harus ada perjuangan jiwa itu. Perjuangan melawan hati atau jiwa dan hawa nafsu. Yang ketiga yaitu berteman dengan orang-orang salihin. Karena itu juga yang membuat apa memberikan kekuatan kita ya ketika kita berteman dengan orang-orang salih yang bisa menasihati kita, menambah keimanan kita, ya, dan jauhi orang-orang yang tidak saleh, ya, yang yang bisanya cuma memberikan motivasi kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Tapi selanjutnya dari Pak Rusman di Bekasi, Ustaz saya pernah berobat alternatif ke seorang uh, dukun yang mengaku ustadz dan e, cara pengobatannya di eh, dibungkus dengan cara-cara Islam tetapi hakikatnya syirik dan hal itu saya e, awalnya tidak mengetahui apakah e, saya berdosa Ustaz demikian bila kita tidak tahu maka Allah memaafkan insyaallah ya nah. Allah berfirman Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana wahai Rabb kami jangan engkau azab kami kalau kami lupa atau kami salah tidak disengaja nah Baik. Kemudian dari Umu Aufa masih di Bekasi, Ustadz e, bayi saya pernah sakit semacam hernia, kemudian saya bawa ke tukang urut bayi dan alhamdulillah sehat. Tapi tukang urut tersebut meminta saya untuk me membeli ayam jago kampung sebagai syarat atas kesembuhan anak saya tadi yang katanya nanti akan didoakan dan dibagi-bagi kepada orang. Apakah harus saya turuti ke keinginan dari uh, tukang urut tersebut dan apakah tidak termasuk ke dalam kesyirikan Ustaz? Di antara tanda dukun itu dia minta syarat-syarat. Ini perhatikan, dukun itu di antara tandanya dia selalu minta syarat. Ayam jago lah, ayam jago putih kayak ayam jago apa kayak ya. Kemudian telur lah apalah. Yang itu sebetulnya dia dalam rangka takarub kepada jinnya. Maka tidak boleh ya ibu pertama tidak boleh ya mentaati perintah dia dan yang kedua tidak boleh lagi datang kepada dia. Cari yang lain. Nah. Nah, tapi Kemudian selanjutnya kita angkat dari penelpon kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dari mana Ibu? Uh, dari Ibu Sri di Condet. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Mau nanya, uh, apakah bacaan Yasin dan lain-lainnya di malam Jumat itu berjamaah apakah itu dianjurkan menurut ahlu sunnah Ustaz nah. terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pertama bahwa membaca surat Yasin itu termasuk membaca Al-Quran yang lainnya diberikan pahala setiap hurufnya 10 kali lipat. Ya. Akan tetapi yang harus difahami dalam kaidah beribadah yaitu bahwa suatu ibadah harus sesuai dengan contoh Rasulullah dalam enam perkara. Yang pertama, waktu. Yang kedua, tempat. Yang ketiga, tata cara. Yang keempat, jumlah. Yang kali yang kelima, sebab. Dan yang keenam, jenis. Ya, harus sesuai dengan Rasulullah tata cara apa dengan Rasulullah dalam enam, enam, dalam enam perkara ini. Yang pertama waktunya harus sesuai dengan waktu atau ya sesuatu yang telah ditentukan waktunya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka seperti misalnya sholat lima waktu telah ditentukan waktu-waktunya. Yang kedua tempat maka yang telah ditentukan tempatnya oleh Rasulullah dan Allah dan Rasulnya wajib kita melaksanakan di tempat tersebut Tata cara demikian pula, setiap ibadah yang telah ditentukan tata caranya tidak boleh kita ya rubah-rubah. Dan setiap ya, ibadah yang tidak ditentukan waktu, tempat dan tata caranya, jangan juga kita menentukannya sendiri. Karena ibadah itu ada yang ditentukan ya waktu dan tempat serta tata cara dan jumlahnya serta jenis dan sebabnya dari enam ini. Ada seperti sholat, ya zikir setelah sholat, tawaf ya di Ka'bah, itu sudah ditentukan waktunya, tempatnya, jumlahnya, tata caranya, ya di antara salah satu itu. Ada lagi ibadah yang sifatnya mutlakah, tidak ditentukan. Maka tidak diperbolehkan kita menentukan suatu ibadah yang tidak ditentukan kecuali harus dengan dalil. Sebuah contoh adalah misalnya membaca ayat ayat ya, surat Yasin. Surat Yasin ya. Yeah. <clears throat> itu termasuk surat-surat Al-Qur'an Karim. Nah, sekarang kalau dikatakan kita khususkan baca malam Jumat. Pertama, penentuan waktu seperti ini, adakah dalil dari Rasulullah dan para sahabatnya? Ternyata setelah kita telusuri hadis-hadisnya, ada hadis tapi palsu. Ya, hadis yang sangat lemah yang tidak bisa diamalkan. Hatta dalam masalah fadilah amal atas pendapat jumhur. Ya. Yang kedua tata caranya juga bagaimana? Apakah ada rasul dan para sahabat yang membaca Al-Qur'an sambil ber, ya dengan berjamaah dengan satu suara? Ternyata tidak ada satupun setelah kita telusuri rasul dan para sahabatnya membaca Al-Quran dengan satu suara. Nah, ini namanya membuat-buat ya waktu sendiri, menentukan waktu sendiri Demikian pula tata cara sendiri yang tidak pernah ada dalilnya dari Rasulullah dan dari Allah dan Rasulnya. Padahal kita sudah tahu ya akhi. Bahwa ibadah itu hak siapa? Semua kita menjawab ibadah itu hak Allah. Karena ibadah itu hak Allah, berarti ya penentuan waktu, tempat, demikian pula tata cara, jumlah, sebab dan jenisnya harus diserahkan kepada Allah. Karena Allah diibadahi ya Allah diibadahi sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhai, bukan sesuai dengan selera manusia tentunya. Nah ini, ya. Maka dari itu agama kita bukan berdasarkan kepada rokyu-rokyu istihsan penganggapan baik manusia, bukan. Akan tetapi agama kita ayat akhi, ya berdasarkan kepada apa? Kepada apa yang berasal dari Allah dan Rasulnya. Nah. Tapi dari penelpon ada Umu Ida kembali di Depok silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini mengenai perkawinan yang tadi antara muslim dengan uh, ahli kitab ya. Uh, kalau ahli kitab uh, sekarang gimana Ustaz terkait dengan Al-Baqarah ayat 221? Yeah. Nah, kalau di <laughs> kalau pengetahuan saya okay. Iya. si yang ahli kitab sekarang uh, adalah Trinitas gitu mengenai ketuhanannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya dari dua sisi. Yang pertama mengenai ya asal hukum daripada menikah dengan ahli wanita ahli kitab. Para ulama berijma dan bersepakat bahwa wanita muslimah tidak boleh menikah dengan lelaki ahli kitab. Akan tetapi masalah lelaki muslim yang menikah dengan wanita ahli kitab, ya, maka telah ada dalil yang membolehkannya. yaitu firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3 ayat 4. Ya. Ayat ayat 5. Ya di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Ya wal muhsanatu minal minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitab idza ataitumuhunna ujurahun. Demikian pula kamu boleh menikahi wanita-wanita ya dari kaum mukminat dan wanita-wanita dari ahli kitab. Dan ayat al surat Al-Maidah ini lebih terakhir dari surat Al-Baqarah tadi. Ya. Barangkali ada yang berkata, ya bukankah orang-orang e, apa ahli kitab di zaman sekarang ini mereka berbuat syirik atau trinitas kita jawab bahwasanya keterinitasnya ahli kitab itu sudah Allah Subhanahu wa taala sebutkan pula dalam Al-Qur'an. Artinya di zaman itu pun mereka ya trinitas juga Allah berfirman, "Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa." Sesungguhnya telah kafir orang yang berkata Allah tiga dari yang tiga. Bukankah itu trinitas ya? Allah sendiri yang mengatakan bahwa mereka trinitas. Tapi Allah juga yang menghalalkan untuk kaum mukminin menikahi wanita ahli kitab. Ini hukum asal. Jawaban yang kedua, yaitu melihat keadaan. Di mana dahulu ya ketika para sahabat seperti Abdullah bin Umar ya, menikahi wanita ahli kitab. Di mana pada waktu itu Islam kuat, di mana agama anak-anaknya pun dipegang oleh ayahnya dan istrinya pun juga dikendalikan oleh suaminya sehingga pada waktu itu istrinya yang ahli kitab tidak bisa membawa anaknya kepada agamanya. Maka iya, keadaan seperti itu tidak mengapa. Namun keadaan di zaman ini berbeda, di mana kaum muslimin lemah. Seorang lelaki yang menikah dengan wanita ahli kitab, akhirnya anak-anaknya dibawa kepada agama mereka, sehingga mudorotnya lebih besar daripada maslahatnya. Maka dari itu ya akhi, ya wahai ibu tadi, ya. Tentu dan mereka yang ingin menikah dengan misalnya selain ahli kitab, kita bertanya-tanya apa tidak ada wanita muslimah lagi. Sehingga harus mencari ahli kitab. Ya berapa banyak perempuan-perempuan yang sudah tua, nggak yang nggak kawin-kawin, nggak dapat-dapat ikhwan. Ini nyari-nyari ahli kitab, subhanallah. Nah. nah. Kemudian satu pertanyaan terakhir dari pesan singkat dari Umu Inaya di Bekasi. Ustadz, jika di masa-masa haid untuk seorang wanita, apa yang bisa dilakukan untuk menambah keimanannya? biasanya pada masa haid itu uh, keimanan menurun, kemudian uh, disertai dengan stres dan uh, kondisi badan yang juga menurun. Bagaimana kiat untuk terus menambah keimanan pada saat-saat haid? Dan pertanyaan berikutnya, bisakah kita memegang Al-Quran Karim Ustaz, pada saat haid? Iya, iya. Dia bisa dengan banyak berzikir kepada Allah. Dia juga mendengarkan kaset-kaset pengajian dari para asatidah, nasihat-nasihat membaca buku-buku yang bermanfaat ya berkunjung kepada teman-teman yang salihat yang bisa menasihati anti bukan berkunjung kepada orang yang suka gibah dan ngerumpi bukan ya adapun memegang mushaf khilaf para ulama ya, jumhur mengatakan wanita haid tidak boleh memegang mushaf Ya, sebagian ulama mengatakan boleh memegang mushaf dan ini yang saya kepada kepadanya. Kenapa? Karena hadis-hadis atau riwayat-riwayat jumhur itu tidak sahih hadisnya. Ya lemah, kebanyakan lemah. Ya. Maka dikembalikan kepada istishab hukum asalnya yaitu diperbolehkan wallahu alam. Tapi satu pertanyaan dari uh, pendengar di internet Ustaz. Ustaz mau bertanya bagaimanakah hukumnya jika kita berdagang atau berjualan di tempat uh, uh, perbuatan syirik Ustaz seperti eh, makam-makam uh, yang karena di daerah di situ terdapat banyak pengunjung membuat barang kita menjadi laris. Mohon penjelasannya. Ustaz. Apabila keberadaan kita di situ, ya kita tidak mengingkari perbuatan kemaksiatan. Kita pun diam sehingga menjadi setan yang bisu. Bukankah itu mudarat besar? di tempat perbuatan maksiat dan kesyirikan dengan diamnya kita dan adanya kita di situ, bukankah itu menyebabkan ya kita pun akan bersama mereka? Makanya, ya, ketika Syekh Salim membawakan atau mensyarah hadis uh, yang ada dalam <clears throat> apa namanya Riyadus Salihin, ya Rasulullah SAW sabda, "Yagzu jaisun al-Ka'bah, fayuksafu bi awalihim wa akhirihim." ya nanti akan ada suatu pasukan yang akan memerangi Ka'bah di akhir zaman itu. Lalu Allah tenggelamkan mereka dari awal sampai akhir semuanya tenggelam. Lalu Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaqum wa malaysa minhum?" Ya wahai Rasulullah, bagaimana akan ditenggelamkan semuanya sementara di antara mereka ada yang cuma niatnya pengen berdagang? Ya dan ada juga yang tidak apa tidak tidak juga ada niatnya yang ingin memerangi kata Rasulullah ya yukhsafu bi awalihim wa akhirhim akan di, di apa akan ditenggelamkan semuanya thumma yub'atsuna ala niyyatihim kemudian akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka kata beliau Syekh Salim hadis ini menunjukkan tidak boleh kita ini ya <clears throat> nimbrung-nimbrung di tempat maksiat sebab Apabila Allah adab mereka semua kita pun kena. Maka antum di situ nimbrung di tempat maksiat untuk berdagang, ya. Dengan diamnya di situ antum tidak mengingkari kemaksiatan, ya jelas ini sebuah ya perkara yang besar. Ya, menyebabkan apabila Allah adab mereka antum pun kena nantinya. Nauzubillah. Naam. Baik, cukup Ustaz. Kita tutup subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.